Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'd. <clears throat> Kita masuk tanggal 1 bulan Dhul Hijjah. <clears throat> Maka pada kesempatan kita kali ini, kita dalam beberapa waktu ke depan akan membahas secara detail tentang fikih-fikih yang berkaitan tentang korban. <clears throat> Karena kita sudah mulai masuk bulan Dzulhijjah dan akan datang Idul Adha, demikian juga hari korban maka sangat kita butuhkan tentang fikih-fikih yang berkaitan tentang korban. <clears throat> Dan bulan Dhul Hijjah adalah bulan yang sangat utama karena di dalamnya ada ibadah yang sangat mulia. Kalau kita lihat di dalam bulan Dhul Hijjah ini tanggal 1 karena di negeri kita demikian juga di Saudi Arabia sudah menetapkan bahwasanya tanggal 1 Dhul Hijjah adalah hari ini. Bagi orang-orang yang memasuki bulan Dhul Hijjah, <clears throat> maka ada hukum-hukum sendiri, hukum-hukum yang berkaitan tentang bulan Dhul Hijjah. Seperti tidak dibolehkan yang memotong kuku, demikian juga memotong rambut bagi orang-orang yang mau berkorban Demikian juga disunnahkan bagi orang-orang yang mau beribadah kepada Allah Ta'ala untuk memperbanyak ibadah di dalamnya. Baik puasa, baca Quran, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Karena <clears throat> sepuluh hari awal bulan Dhul Hijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, merupakan hari terbaik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala karena ibadah di hari tersebut sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. <clears throat> Dan bulan Dhul Hijjah dinamakan dengan Dhul Hijjah karena di dalamnya ada haji. Sehingga bulan itu dinamakan dengan bulan Dhul Hijjah. Dhu di dalam bahasa Arab itu artinya pemilik. Hijjah adalah haji, yaitu bulan yang memiliki ibadah haji. <clears throat> Dan bulan dalam kehidupan kita di setiap tahunnya, <clears throat> dalam satu tahun ada 12 bulan dan itu sudah ditetapkan oleh Allah ketika Allah awal menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu 12 bulan itu bukan hanya zaman sekarang saja, tapi sejak Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi pertama kali, sudah Allah Ta'ala tetapkan bahwa satu tahun itu ada 12 bulan. <clears throat> Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taubat, ayat 36, Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Ta'ala ada 12 bulan <clears throat> yang telah Allah telah ciptakan, tetapkan di kitabnya. Yauma khalaqas samawati wal ardo. Hari di mana Allah telah menciptakan langit dan bumi. Yaitu Allah telah menciptakan langit dan bumi. Sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala bahwa satu tahun itu ada 12 bulan minha arba'atun hurum. Dan di antara dua belas bulan ini ada empat bulan yang diharamkan, yaitu yang diharamkan untuk berperang, demikian juga berbuat dosa dan maksiat bertingkat dosanya. Zalika dinul qayyim. Inilah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna angfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di empat bulan yang diharamkan ini. Waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka telah memerangi kalian semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin dan ketahuilah sesungguhnya Allah taala bersama orang-orang yang bertakwa. Berarti dalam satu tahun ada dua belas bulan di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang diharamkan. Yang diharamkan untuk berperang. <clears throat> Dan apa 4, 4 bulan ini? Masuk di dalam 4 bulan itu adalah bulan Dhul Hijjah. Berarti Dhul Hijjah termasuk Ashurul Hurum. Termasuk bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Bakrah Beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khotoba fi hajjatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah khutbah dalam hajinya, yaitu ketika beliau haji. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah, beliau bersabda, "Ala inna zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh." Beliau bersabda, sesungguhnya zaman telah berputar sebagaimana perputarannya ketika Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu asyara syahrun. Kata beliau, satu tahun ada dua belas bulan. Minha arba'atun hurum. Dan di antara empat bulan ini ada empat bulan yang diharamkan. Salah mutataliyatun. Tiga bulan berurutan. Yaitu Zulqa'dah, wa hijjah wal Muharram. Ini berturut-turut, empat ini berturut-turut, eh, tiga ini berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Kemudian yang keempat adalah bulan Rajab yang terletak di tengah-tengah antara Jumadi dengan bulan Sya'ban. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. <clears throat> Berarti bulan Dhul Hijjah termasuk bulan yang diharamkan sama Allah Ta'ala. Diharamkan maksudnya, diharamkan untuk berperang. Orang kalau berperang di bulan-bulan yang diharamkan ini, dosanya berkali lipat. Kecuali kalau dia membela diri. Kalau dia membela diri, maka bolehkan. Tapi kalau dia berperang, maka dosanya berkali lipat. Demikian juga orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Dosa apa saja. Maka e, besarnya dosa ini tidak seperti bulan yang lainnya. Karena Allah telah berfirman, "Fala tazlimu fihinna angfusakum. Janganlah kalian membalimi diri kalian sendiri. Zalim dosa kapan saja tetap diharamkan. Tetapi di bulan-bulan yang diharamkan ini, empat bulan ini dosanya berlipat-lipat. Termasuk bulan Zulhijjah. Berarti bulan Dhul Hijjah termasuk juga dari bagian dari bagian Ashurul Qurum Bulan-bulan yang diharamkan sama Allah Ta'ala. Kita uh, pelajari satu persatu dari nama-nama bulan ini. Yang pertama, bulan yang pertama dalam Islam, yaitu bulan Muharram. Kenapa bulan itu dinamakan dengan bulan Muharram? Kata Imam Nukasir, Allah Ta'ala beliau mengatakan, Wa indi pendapat saya annahu sumiya bidzalika ta'kidan li tahrimihi. Pendapat saya bulan Muharram itu dinamakan Muharram karena sebagai penguat akan haramnya. Yaitu di antara empat bulan yang diharamkan, yang paling parah atau yang paling tinggi tingkatannya adalah bulan Muharram. Yaitu bulan Muharram adalah Ashurul Hurum yang paling diharamkan. Sehingga dinamakan dengan Muharram. Dinamakan dengan Muharram karena untuk meyakinkan bahwasanya bulan ini sangat diharamkan. Lebih tinggi daripada bulan-bulan yang lainnya diharamkan. Kemudian yang kedua, bulan yang kedua bulan Sofar. <clears throat> Dinamakan dengan Sofar, bahasa Arab, Sofar dari kalimat Sofiro, Sofirol Makan. Itu artinya khola, kosong. Dinamakan dengan Sofar, Kenapa? Karena orang-orang zaman itu biasanya setelah Muharram, setelah Muharram, kemudian masuk bulan Safar, maka mereka meninggalkan rumah-rumah mereka keluar untuk berperang. Sehingga dinamakan dengan bulan Safar. Kenapa Safirul Makan? Kholal Makan karena tempat tinggal mereka kosong. Yaitu kenapa kosong? Karena mereka keluar rumah untuk berperang. Para orang Arab zaman dahulu. Sehingga dinamakan bulan ini dengan bulan Sofar. <clears throat> Kemudian bulan yang ketiga, Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Dinamakan dengan Rabiul Awal dari kalimat Rabi'a. Fi imaratir Rabi' Rabi' itu tinggi. Tinggi atau al-iqamah kata beliau kata Imam Mukathir summiya bidzalika lirtifaihim fihi dinamakan dengan bulan seperti ini bulan Rob, eh, Rabiul Awal kenapa karena mereka al-irtiba demikian juga wal iqamah karena mereka mulai menetap dan mulai mereka meninggikan bangunan-bangunan mereka yaitu mereka membangun rumah-rumah mereka Demikian juga menetap sehingga dinamakan dengan bulan Rabi. Dan Rabi ada dua, ada Rabiul Awal atau Rabiul Akhir. Berarti Rabi itu dinamakan lir lirtiba, yaitu karena mereka akan meninggikan bangunan-bangunan mereka dan tempat tinggal mereka. Kemudian ada juga Rabiul Akhir. Kemudian Jumada. Ada Jumada Awal, demikian juga Jumada Akhir. Jumada dinamakan dengan Jumada. Sumya bidzalika kata Imam Katsir, sumya bidzalika li jumudil ma'i fihi. Karena pada bulan Jumada ini biasanya mulai datang hujan, akhirnya orang-orang Arab biasanya menampung air. Ditampung yaitu bulan untuk menampung air. Sehingga dinamakan dengan Jumada. Yaitu bulan mereka biasa menampung air untuk kegiatan sehari-hari mereka. Kemudian bulan dinamakan dengan bulan Rojab. Kenapa dinamakan dengan Rojab? Dari di, diambil dari kalimat tarjib. Rojaba yurajibu tarjiban e azzoma ta'ziman. Karena mereka mengagungkan bulan Rojab. Dan kita sebutkan bahwasanya bulan Rojab termasuk bulan yang diharamkan. Yaitu bangsa Arab sangat menghormati bulan Rojab. Dan kalau kita lihat, Rojab itu bagi bangsa Arab pun bangsa, luar biasa. Keutamaan bulan Rojab ini luar biasa. Oleh karena itu dinamakan dengan bulan Rojab. Karena mereka sangat mengagungkan bulan tersebut. Kemudian bulan selanjutnya yaitu bulan Syaban. Bulan Syaban. Kenapa dinamakan bulan Syaban? Min tasya'ubil qabail. Watafarruqihalil tafarruqiha ghorah. Karena pada bulan Syaban mereka berpencar. Kabilah-kabilah ini berpencar, berpencar, berpencar. Setiap kabilah punya tempat tujuan masing-masing untuk berperang dan saling menyerang di antara mereka. Kemudian bulan selanjutnya bulan Ramadan. Ramadan dinamakan dengan Ramadan walaupun para berbeda pendapat tentang asal kalimat Ramadan. Ada yang mengatakan Ramadan itu diambil dari kalimat rombok. Bahasa Arab namanya rombok. Dan rombok itu adalah siang yang terik, panas, sangat panas sekali. Dinamakan dengan rombok. Jadi kalau sudah di padang pasir, matahari sudah mulai tinggi, maka pasirnya sudah mulai panas. Suhu ketika panas ini dinamakan dengan rombok. Nah, bulan Ramadan itu dinamakan dengan Ramadan karena panas. Yaitu bulan yang sangat panas. Di padang pasir itu pas musim panas, panas-panasnya. Bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan karena Ketika bulan itu panas, akhirnya orang itu merasakan hausnya. Jadi kalimat Romabo, yaitu haus. Kenapa? Karena kalau di negeri Arab, saya di Yaman, di padang pasir itu, pas Romabon, panasnya luar biasa. Puncak-puncaknya musim panas. Itu Romabon. Kemudian Ramadan kalau pas puncak nanti akan hilang hilang hilang hilang hilang datang musim dingin. Zulhijjah yaitu pas salat Id, Idul Adha, itu musim dingin. Sehingga kalau bulan Ramadan, puncaknya panas. Sehingga teman-teman kalau bulan Ramadan, mereka pada lari ke ibu kota, ke Son'a. Karena ke Son'a itu dingin. Tapi kalau di padang pasir, di Maghrib, itu panasnya luar biasa. Oleh karena itu dinamakan dengan Ramadan karena pas puncak-puncaknya musim panas. <clears throat> Kemudian bulan selanjutnya yaitu bulan Syawal. Dinamakan dengan Syawal karena biasanya orang-orang mempersiapkan onta mereka, kambing mereka, sapi mereka untuk berkorban. Sehingga mereka sudah mempersiapkan binatang-binatang ternak mereka untuk siap dalam berkorban. Sehingga dinamakan dengan syawal. Yaitu mereka sudah mempersiapkan onta-onta, binatang-binatang sudah diternak, sudah diperbaiki, dirawat untuk mempersiapkan dalam korban mereka. Kemudian dinamakan dengan Qodah. Zul Qodah. Bisa dibaca dengan Zul Qidah. Kasroh. Zul Qidah. Yaitu qafnya di kasroh. Bisa juga dibaca dengan Fathah. Zul Qodah. Semuanya boleh. Bisa dibaca dengan Zul Qidah atau Zul Qodah. Semuanya dibolehkan. Kenapa dinamakan dengan Zul Qidah atau Zul Qodah? Dari kalimat Qo'ada yaq'udu. Kalau ada Qa'ada ya yaq'udu bahasa Arabnya artinya duduk. Kita Karena mereka duduk. Mereka duduk dari berperang yaitu mereka berhenti dari berperang dan mereka sudah duduk-duduk kenapa? Karena akan datang tiga bulan berturut-turut mereka tidak boleh berperang. Awalnya bulan Dzulqa'dah, Dhul-Hijjah, Muharram. Sehingga tiga bulan berturut-turut tidak berperang sehingga awal kali datang bulan Dzulqa'dah mereka duduk sudah, tidak ada persiapan berperang. Sehingga dinamakan dengan Bulqaidiyah. Kata Imam Nukasir, liqu'udihim fihi anil qital. Karena mereka sudah duduk-duduk, mereka sudah tidak berdiri untuk berperang. Mereka semuanya istirahat dalam berperang. Kemudian Zulhijjah, bikasril ha. Kultu wa fathiha. Bisa juga dibaca Zulhijjah, Zulhajjah. Semuanya boleh juga. Bisa dibaca Zulhijjah atau bisa dibaca Zulhajjah. Sumya bidzalika li'iqaihi li'iqaihim al-hajj fihi. Dinamakan dengan bulan Dzulhijjah karena mereka orang-orang Arab melaksanakan ibadah haji di bulan tersebut. Jadi ini nama-nama bulan dalam bahasa Arab semuanya memiliki nama dan namanya tidak sembarangan, semuanya berkaitan tentang kondisi yang ada di yang ada di tempat tersebut. <clears throat> Dan Dzulhijjah tadi kita sebutkan kenapa dinamakan dengan Dhul Hijjah atau Dhul Hajjah karena di dalamnya ada ibadah yang sangat mulia yaitu ibadah ibadah haji. Dan Dhul Hijjah kalau kita ingin mencari keutama di dalamnya Rasulullah SAW bersabda, maka kita sudah siap-siap. Siapa yang mampu beribadah kepada Allah Ta'ala di bulan Dhul Hijjah, ibadah sebanyak-banyaknya. Ibadah sebanyak-banyaknya, karena kita sebagai seorang Muslim, perjalanan hari kita siang dan malam, detik, menit, jam, itu semuanya harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari bekal untuk akhirat kita. Dan seorang muslim, alhamdulillah kita sebagai umatnya Rasulullah SAW itu, kita diberikan beberapa hadiah. Ada waktu, ada tempat, siapa yang beribadah di waktu dan tempat tersebut dikali lipatkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kita sebagai seorang muslim harus cari waktu-waktu dan tempat-tempat yang mulia dalam beribadah. Supaya jangan sampai kita beribadah sampai biasa saja perjalanan. Cari waktu-waktu yang bisa melipatkan ganda amal kita. Oleh karena itu kita beribadah dengan ibadah yang ringan. Tetapi kita bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Nah, di antara waktu yang paling baik dalam beribadah itu bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah waktu terbaik dalam beribadah. Sehingga masuk bulan Zulhijjah, hendaknya orang yang mau mem memperbanyak bekal menuju akhiratnya beribadah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minal ayyami al-amalu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai ibadah di dalamnya kecuali 10 hari bulan Dzulhijjah. Sepuluh hari bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang paling Allah Ta'ala cintai dalam beribadah. Siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala, maka ibadahnya akan dicintai. Kalau sudah dicintai, pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala dengan lipatan yang sangat banyak sekali. Kalau orang ditanya, dalam hadis tadi, disebutkan bahwa Zulhijjah itu merupakan hari yang paling Allah Ta'ala cintai dalam beramal. Siapa yang mau beramal soleh, Amal soleh yang paling dicintai adalah amal soleh yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah. Kalau orang ditanya, bukankah di sana ada Lailatul Qadar? Siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih baik daripada seribu bulan. Khairun min alfi syahrin. Lebih utama daripada seribu bulan. Nah, mana yang paling dicintai sama Allah Ta'ala? Apakah Dhul Hijjah atau Lailatul Qadar? Maka pendapat yang paling kuat Allah Ta'ala alam dilihat. Kalau dilihat malamnya, malam hari yaitu malam hari itu berarti kalau dalam istilah kita, dalam istilah syariat, malam itu setelah maghrib, uh, bukan setelah maghrib, setelah isya, kemudian berhenti ah, setelah maghrib, yaitu matahari tenggelam dari dari baratnya, tenggelam dari barat mulai malam. Berakhir sampai subuh. Kata Suhaimin rahimahullah ta'ala belum mengatakan, akhir malam itu ada dua. Yaitu kalau ditanya, malam itu berakhir kapan? Maka kata Suhutimin, kalau akhir malam bagi syariat, yaitu akhir malam syariat, dalam syariat kita, dalam syariat agama, itu berakhir sampai fajar. Berarti terbit fajar itu sudah pagi. Itu sudah pagi, berarti sudah tidak, tidak dinamakan malam. Berarti subuh, kita masuk waktu subuh itu, salat subuh, itu berarti kita sholat di waktu pagi, bukan malam. Kenapa? Karena bagi syariat, malam itu berakhir sampai matla'il fajri, kata Allah Ta'ala. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Sampai batasnya itu terbitnya fajar. Berarti malam sudah selesai. Tapi kalau bagi ilmu falak, ah, ilmu falak atau ilmu kita, secara kasat mata kita, yaitu bulan Syamsiyah, itu malam itu berakhir sampai terbitnya matahari. Namun kalau dari dalam bagian syariat kita dinamakan malam itu kalau fajar sudah terbit, yaitu waktu subuh sudah masuk, berarti malam sudah berakhir. Kalau dilihat dari malamnya, maka malam yang terbaik adalah Lailatul Qadar atau 10 hari akhir bulan uh, bulan Ramadan. Oleh karena itu kita etikaf malam harinya Rasulullah SAW ahya lailahu Rasulullah membangunkan uh, menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, mengikat sarungnya 10 hari bulan Ramadan. Kenapa? Karena 10 hari bulan Ramadan merupakan malam terbaik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi kalau dilihat dari siangnya, <clears throat> dilihat dari siangnya, karena Lailatul Qadar itu di malam saja. Terbit fajar, nggak ada Lailatul Qadar. Sudah selesai, Lailatul Qadarnya sudah selesai. Tapi kalau dilihat dari siangnya, siang yang paling baik, siang terbaik adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Berarti 10 hari bulan Dzulhijjah ini, hari ini, mulai masuk hari ini, merupakan hari terbaik, siang terbaik untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau malamnya, kalau kita mau mencari keutamaan malam, maka yang paling baik adalah 10 hari akhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu berarti kita masuk tanggal 1 ini, kita hendaknya beribadah sebanyak-banyaknya. Apa saja dari jenis ibadah. Kalau orang bisa baca Quran, baca Quran sebanyak-banyaknya. Orang bisa uh, bisa sholat sunnah, atau apa saja sebanyak-banyaknya. Demikian juga kalau orang mau berpuasa. Nah, kalau orang bertanya, kapan mulai berpuasa sunnah? Kapan orang mulai berpuasa sunnah di bulan Dhul Hijjah? Kalau kita melihat dari dalilnya, hadisnya secara sorih, dalil khusus keutamaan puasa di bulan Dhul Jadi kalau kita lihat, subhanallah bulan Dhul ini beda dengan bulan yang lainnya. Bulan Dhul itu ada dalam masalah puasa, dalam masalah puasa itu ada tiga macam. Yang pertama, di dalam uh, ada hari-hari diharamkannya berpuasa. Ada hari diharamkannya berpuasa sampai empat hari. Berbeda dengan uh, Idul Fitri cuma sehari. Tetapi kalau bulan Dhul Hijjah sampai empat hari. Yaitu yang pertama tanggal 10 Dhul Hijjah atau Idul Ashanya sholat idnya. Kemudian tiga hari dinamakan dengan Ayam Tashrik. Nah, tiga hari, hari ayam mutasyrik, demikian juga tambah satu hari ketika sholat id, ini hari yang diharamkan untuk berpuasa. Puasa apa saja? baik puasa kodok, Ramadan, hukumnya diharamkan. Kemudian yang kedua, ada hari-hari yang sangat dianjurkan untuk berpuasa. Yang sangat dianjurkan untuk berpuasa beda dengan bulan yang lainnya, tidak sama. Yaitu seperti puasa Arafah, demikian juga puasa sebelumnya. Bagi pendapat yang mengatakan sebelumnya puasa Hijjah sejak tanggal satunya. Kemudian yang ketiga, di bulan Hijjah itu ada hari-hari yang sama puasanya dengan bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada keutamaan sama sekali. Seperti Senin Kemis. Orang berpuasa di bulan Hijjah boleh puasa Senin Kemis, tapi nggak ada keutamaan. Sama dengan bulan yang lainnya. Mau puasa Dawud, sama. Tidak ada keutamaan dengan bulan yang lainnya. Tetapi kalau dia puasa Arafah, yang ada cuma bulan Dhul Hijjah. Puasa Arafah hanya bulan Dhul Hijjah. Bulan yang lainnya nggak ada sama sekali. Oleh karena itu di bulan uh, eh, Dhul Hijjah dalam masalah puasa, ada hari diharamkan untuk berpuasa. Ada hari dianjurkan untuk berpuasa. Ada hari sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Seperti puasa Senin, Kemis, demikian juga puasa uh, <clears throat> seperti puasa Dawud sama dengan bulan-bulan yang lainnya, tidak ada bedanya, tidak ada kelebihan sama sekali. Nah, kalau kita mau berpuasa, kapan mulai berpuasa di bulan Dhul Hijjah? Kalau kita lihat dari dalilnya, dalil yang jelas, khusus menunjukkan akan puasa itu hanya tanggal satu, tangga hanya satu hari, yaitu tanggal 9 Dhul Hijjah. Dinamakan dengan puasa Arafah. Puasa Arafah. Yang mana puasa Arafah ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahtasibu annaha tukaffiru as-sanatal madiyah wal atiyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya berharap semoga satu hari orang berpuasa di hari Arafah ini menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Berarti satu hari menghapuskan dosa dua tahun. Namun kalau ada orang saya pengen beribadah dengan puasa sebelumnya. Sejak tanggal 1, boleh nggak? Di sini para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Boleh tidak berpuasa sunnah yang merupakan keutamaan bulan Dhul Hijjah. Sejak tanggal 1 sampai 9. Allah Ta'ala pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat hukumnya disunnahkan. Sunnahnya sejak tanggal 1. Kenapa? Karena sabda Rasulullah SAW tadi walaupun dalil khusus nggak ada. Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan orang berpuasa tanggal 1. Perintah beliau tanggal 9, bukan tanggal 1. Tetapi boleh nggak seseorang mengambil keutamaan hari-hari ini dengan cara berpuasa? Boleh. Karena puasa pun termasuk amal soleh. Rasulullah SAW tadi mengatakan hari-hari yang mana ibadah dan amal soleh sangat dicintai sama Allah Taala itu adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Puasa itu termasuk amal soleh. Puasa termasuk amal soleh. Demikian juga baca Quran. Demikian juga sholawat. Demikian juga ibadah yang lainnya. Maka kalau memang orang itu mau beribadah dengan cara berpuasa tanggal satu, Maka hukumnya dibolehkan. Sangat dianjurkan. Dan itu pun yang kita kerjakan di negeri-negeri Arab. Seperti di Saudi Arabia. Demikian juga di Yaman. Eh, orang-orang uh, yang rajin atau orang-orang ingin menjalankan sunnah. Para penuntut ilmu seperti saya di Pondok Pesantren saya di Yaman dulu Demikian juga saya tanya teman-teman saya yang di Medina, sama juga. Mereka hampir semua, kita di pondok pesantren itu, malah pondok pesantren sudah menganjurkan santri untuk puasa tanggal satu Sehingga siang tidak ada makanan sama sekali. Hampir semua masyarakat di sana puasanya mulai tanggal satu satu uh, eh, Dhul Hijjah sampai sembilan itu sudah mulai semuanya berpuasa. Bagi yang mampu, kalau tidak mampu atau orang tidak bisa full satu sampai sembilan tapi Visanya tanggal 1, nanti mengambil lagi tanggal 3, atau setelah itu tanggal 7. Tidak ada masalah yang penting, siapa yang bisa beribadah sebanyak-banyaknya di bulan tersebut, 10 hari awal bulan Dhul Hijjah, hendaknya dia memperbanyak amal soleh di bulan bulan tersebut. Ya mungkin ini, ini tersampaikan kita sampaikan wakru dakwana. Dan insya Allah hari selanjutnya, besok dan besoknya insya Allah kita lanjutkan fikih-fikih yang berkaitan masalah korban